Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dahu. Ikhwani fi din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa ra'akum. Sebelum kita lanjutkan bacaan kita terhadap hadis yang ke-25 perhatikan baik-baik. Nam barakallahu fikum. Setorkan terlebih dahulu kemarin yang belum setoran hadis yang ke-24, hadis qudsi. Tafadhal. Bismillah. Naam barakallahu fikum ahsan. Antum sakit? Enggak gitu ya. Ya, khair insyaallah. Naam. Kita lanjutkan barakallahu fikum hadis yang ke-25 perhatikan baik-baik. Hadis yang ke-25 ini menjelaskan tentang bahwasannya kabar gembira bagi orang-orang yang miskin dan orang-orang yang fakir. Maksudnya apa? Maksudnya walaupun dia fakir atau miskin gak punya harta, ternyata ada amalan-amalan yang bisa dikatakan sodako. Jadi sodako itu jangan mengira yang bisa hanya orang kaya saja. Orang yang tidak punya harta pun, kalau faham, itu bisa sodako. Nah, nanti akan sebutkan antaranya apa? Al-kalimatut thayyibah sodako, Paham ya? Nah, barakallahu fikum atau di sini tidak ya, cuman Nanti ada amalan-amalan yang dikatakan sedekah. Nah, dalam riwayat yang lain al-kalimatut thayyibah sedekah. Ya, tutur kata, ucapan yang baik itu sedekah. Di sini nanti ada amalan-amalan yang bisa menyetarai dengan sedekahnya orang-orang yang kaya. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat nanti Qala al-muallifu atabahullah, perhatikan baik-baik. Al-hadithul khamis wal 20, hadis yang ke-25 An Abi Dzar radhiyallahu anhu, Abu Dzar radhiyallahu anhu siapa namanya? siapa namanya kemarin? Siapa? upayakan tercatat dihafal. Siapa namanya? antum? Jundub bin Junadah Al-Ghifari. Jundub bin Junadah Al-Ghifari. Upayakan tercatat dihafal. Nah, barakallahu fikum. Jadi setiap ada sahabat yang baru dengan kunyah kok memiliki nama, upayakan dihafal nama dan juga kunyahnya. Mohon salah ya. Nah, barakallahu fikum. Tujuannya apa tujuannya? Karena proses sekarang ini kita semuanya berada dalam proses namanya atas piyatu wa terbiah Tasfiyah mensucikan kotoran-kotoran masa lalu yang penuh dengan kemungkaran, kerusakan, paham ya? Yang mungkin dahulu antum menghafal nama-nama artis, eh nama-nama pemain sepak bola hilangkan semuanya, ganti nama-nama para sahabat. Ganti nama-nama para sahabat. Jangan senyum-senyum, mana tahu orang-orangnya. Paham ya? Perhatian baik-baik. Nah, An Abi Dzar radhiyallahu anhu aidha dari hadisnya Abi Dzar radhiyallahu anhu Junnub bin Junadah al-Ghifari. Hadisnya ini berarti sama dengan sebelumnya ya, sahabatnya. Anna unasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu bahwasannya ada na'am barakallahu fikum sekelompok manusia dari kalangan sahabat Rasulullah SAW mereka berkata lin Nabi SAW kepada Rasulullah SAW ya Rasulullah wahai Rasulullah zahba ahlud dusur bil ujur perhatikan baik-baik ini ya jadi Sebagian sahabat Rasulullah SAW mengadu kepada Rasulullah SAW tentang keberadaan orang-orang kaya. Jadi merasa, nah barakallahu fikum pengen, merasa iri. Nah, iri yang dikenal dengan apa ini? Ghibtah, ingat-ingat. Iri yang dikenal dengan apa? Ghibtah. Pengen sekali bisa melakukan seperti yang dilakukan orang kaya. Nah kita lihat. Ya Rasulullah, Zaba ahlu tusur bil ujur. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim perhatikan baik-baik ini wahai Rasulullah sungguh orang-orang kaya mereka telah pergi membawa pahala yang besar mereka salat sebagaimana kita salat mereka puasa sebagaimana kita puasa mereka bersedekah dengan kelebihan-kelebihan harta mereka tapi kita tidak bisa sedekah itulah maksudnya mereka punya harta banyak kita punya harta cuma sedikit. Kita orang nggak punya, mereka bisa sodakoh kita nggak bisa itu loh. Itu maksudnya di dalam hadis ini. Mereka sholat, kita juga sholat. Mereka puasa, kita juga puasa. Tapi mereka sodakoh dengan harta-harta mereka, kita tidak memilikinya. kala kemudian Rasulullah menyatakan awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna ma tasaddaquna bih di dalam yang riwayat yang lainnya itu kalau yang dalam apa lafaz yang biasanya kita hafal itu ada bihinya gitu ya ya enggak ada enggak nah biasanya itu ada lafaz bihinya enggak langsung gitu ada ya ya takdirnya maksudnya itu nanti kan setelahnya inna bikulli tasbihatin sadaqah kita lihat di sini kemudian ketika orang-orang tersebut bertanya tentang keadaan orang-orang kaya mereka bisa sedekah dengan harta-harta mereka qala bukankah Rasulullah mengatakan bukankah Allah taala telah menjadikan untuk kalian amalan-amalan yang kalian bisa jadikan sedekah dengannya apa itu amalan-amalan tersebut perhatikan baik-baik ini jadi enggak perlu iri nah harta orang kaya pun mereka sedekah dengan harta-harta mereka kita akan bisa menyusul walaupun apa dengan perbuatan-perbuatan yang lain pertama Inna bikulli tasbihatin sadaqah. Sesungguhnya setiap tasbih, apa tasbih? Subhanallah itu sadaqah, Wa kulli takbiratin dan setiap takbir Allahu akbar sadaqah, Wa kulli tahmidatin dan setiap tahmid, apa tahmid? Alhamdulillah rabbil alamin sadaqah. Wa kulli tahlilatin sadaqah. Dan setiap tahlil apa tahlil? La ilaha illallah sadaqah. Masya Allah. Wa amrun bil ma'ruf sadaqah. Memerintahkan perkara yang ma'ruf itu juga sadaqah. Wa nahyun an munkarin dan melarang dari perkara yang mungkar sadaqah, itu juga sadaqah. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Dan kalian berhubungan badan dengan istri kalian itu juga sedekah. Budak itu maksudnya adalah jima berhubungan badan secara global seperti itu. Enggak perlu disarah panjang lebar, insyaallah dah mafhum. Naam. Itu juga sedekah. Qalu kemudian mereka bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun?" Perhatikan baik-baik ini. Wahai Rasulullah, apakah salah seorang di antara kita menyalurkan syahwatnya kepada yang berhak, maksudnya pada istrinya, itu dapat pahala? Qala ara'aitum law wada'aha fi haramin akana 'alaihi wizrun akana 'alaihi nam barakallahu fikum fiha wizrun maksudnya apa Rasulullah menggunakan kias perhatikan kiasnya ini ara'aitum ara'aitum maknanya terkadang kabarkanlah kepadaku itu ya akhbiruni itu ya nam tapi terkadang artinya juga bagaimana menurut kalian bagaimana menurut kalian kalau seandainya orang itu meletakkan syahwatnya kepada yang haram zina maksudnya Apakah dia dapat dosa? Nah, paham maksudnya ini? Kalau meletakkan syahwatnya pada yang halal pada istrinya, menyalurkan syahwatnya pada istrinya, nah ditanya dapat pahala atau tidak? Nah, dibalik oleh Rasulullah, bagaimana pendapat kalian? Kalau orang berzina, apakah dapat dosa? Iya. Begitu pula kalau dia menyalurkan syahwatnya kepada yang berhak, pada istrinya dapat pahala. Itu maksudnya. Kita lihat Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Maka seperti itu pula lah apabila orang itu menyalurkan syahwatnya kepada perkara yang halal, kepada yang berhak ya, istrinya, maka dia mendapatkan pahala. Ini namanya apa? Kias. Jadi kias yang sahih, kias yang apa para fikum, nam tidak berseberangan dengan dalil itu adalah hujjah. Paham ya? Sudah kita lewati. Nah, bahwasannya al hujjaj eh, fi dinil Islam, hujjah-hujjah dalam agama Islam ini ada empat. Sama ya, pertama Al-Qur'an, kedua As-Sunnah, ketiga al-ijma', keempat al-qiyas as-sahih. Ini upayakan tertata, dihafal, dimutkinkan. Jadi hujjah itu ada empat ini. semua empat ini yang dua terakhir kembali kepada dua pertama. Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ingat-ingat ya, Al-Qur'an, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas As-Sahih. Nah, ini termasuk dalil qiyas. Nah, barakallahu fikum. Qiyas apa ini masuk masuk dalam qiyas yang mana ini? Qiyas qiyasul Aqs. qiyas yang berlawanan. Lawannya melakukan kemaksiatan, melakukan ketaatan. Kemaksiatan dapat dosa, ketaatan dapat pahala. Paham belum ini? Paham salah ya? Karena kias yang fasid itu kias yang pertama kali dibikin oleh iblis laknatullah alaih. Ingat-ingat ya. Kias yang fasid adalah kias yang dibikin oleh siapa? Iblis laknatullah alaih. Awalu man qasa iblis. Pertama kali yang membuat kias yang fasid adalah iblis laknatullah alaih. Ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam salam, ngayal dia. Bantah, bangkang, nolak Main kias dia. Nah, barakallahu fikum ana khairum minhu katanya. Aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan engkau menciptakan Adam dari tanah. Gayanya iblis bayangkan. Mengira api itu lebih baik daripada tanah. Padahal lebih baik mana tanah dan api? Hmm? Dari mana? Antum nyalakan kompor pakai api tiap hari. Ya enggak? Kalau enggak pakai api enggak bisa bikin Nescafe. Ya enggak? Bagus api atau tanah? Tanah. Kenapa? Kita tinggal di atas tanah, di atas karpet. <laughs> Alasannya bukan itu alasannya. Antum sudah benar, bagus tanah tapi alasan yang kira-kira pas gitu loh. Lebih bagus api atau tanah, Isa? Tanah kenapa? Enggak tahu. Setiap hari kalau mau masak nasi, misalkan ya atau goreng sesuatu, eh, masak air menggunakan kompor apakah api enggak? Berarti yang lebih bagus api atau tanah? Tanah kenapa? Kalau api nyala kita lempar mati terus. Kalau tanah? Oh itu bukan itu, bukan alasan itu main-main itu namanya. Alasan Alasannya tepat. Lebih bagus tanah atau api? Antum Husain? Enggak pertanyaannya, lebih bagus tanah atau api dulu? Kenapa kenapa? Karena apa? Ewa, karena api sifatnya membakar, merusak. Paham ya? Kebakaran di hutan, kebakaran dengan tanah atau api? Hah? Api merusak di mana-mana. Asapnya atau yang semisalnya asar pengaruh dari api tadi kalau tanah sifatnya apa? Tanah sifatnya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Setelah apa? Allah Taala turun hujan, kemudian tanahnya menjadi subur, menumbuhkan tanam-tanaman, biji-bijian. Intinya iblis keliru di sini. Iblis pertama kali menggunakan kias fasid, kias yang rusak, sombong dia. Suruh sujud enggak mau ngomong, aku lebih baik dari Adam katanya. Nah, kenapa? Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan Allah menciptakan Adam dari tanah. Ini kias apa namanya? Kias fasid, nam kias batil. Naam barakallahu fikum. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah rawahu Muslimun. Hadis ini tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim. Insyaallah ini semuanya upayakan nah barakallahu fikum dihafal ya. Hadis ini mudah sekali, sering muncul. Intinya apa? Kita ambil kesimpulan sebelum kita baca syarahnya hadis ini memberikan gambaran kepada kita bahwasanya sodakoh itu tidak selama-lamanya dengan uang. Itu ingat baik-baik ya. Jadi walaupun antum nggak punya uang dalam kantong pun, tapi menerapkan apa yang Rasulullah sabdakan di sini, apa? Bisa sodakoh. Tahlil, tahmid, takbir, tasbih, sodakoh bukan? Sodakoh. Bertutur kata yang baik, sodakoh. Jujur ucapannya, sodakoh. Bayangkan itu. Nah barakallahu fikum. Jadi antum wahana nggak bisa sodakoh Ustaz. Nah kenapa? Nggak punya uang Lihat ini hadisnya. Apakah di screenshot atau harus dengan uang? Tidak harus kan? Tidak harus. Jadi nggak perlu antum khawatir atau bingung walaupun termasuk sedekah dengan uang gitu loh. Nah, Ikhwan fitina azdan wasdakumullah kita lihat syarahnya atau sebelum masuk syarahnya Al-Imam Muslim siapa namanya? Imam Muslim eh, berulang-ulang ini ya. Imam Muslim siapa namanya? Akh Yusuf Muslim bin Hajjaj bin Muslim An-Nisaburi Abu Abdul Husain Muslim Hajjat An-Nisaburi Imam Muslim ini gurunya beliau siapa? Al-Imam Al-Bukhari ma'ruf ya Bukhari wa Muslim. Naam. Qala Syekh Shalal Al-Fauzan hafizallahu taala fi hadzal hadithi perhatikan baik-baik fi hadzal hadithi bayanu kasrati turuqil khair di dalam hadis ini ada penjelasan mengenai banyaknya jalan-jalan menuju kebaikan. Antum nggak perlu khawatir. Jalan menuju kebaikan itu banyak sekali. Hatta orang fakir miskin pun dikasih solusi bayangkan. Jadi yang berbuat kebaikan tidak hanya orang kaya saja. Kita lihat. Wa annallaha subhanahu wa ta'ala yassara turuqal khairi likulli ahadin yuridul khair al-ghani wal faqir masyaallah dan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mempermudah, memberikan kemudahan jalan-jalan kebaikan pada setiap orang yang ingin kebaikan, orang kayanya maupun orang fakirnya. Jadi nggak perlu khawatir antum barakallahu fikum, kita semuanya nggak perlu khawatir. Yang kita khawatir kenapa? Yang kita khawatirkan tidak mengenal jalan-jalan kebaikan ini. Sehingga kita tahunya sedekah itu uang terus, nggak pernah sedekah tanpa uang misalkan. Keliru. Ada uang, lebih misalkan kita sodakohkan silakan, enggak ada uang pun bisa sodakoh dengan ini tadi. Tahmid, tahlil, takbir, tasbih, ya enggak? Antum setelah dia langsung habis sholat lima waktu membaca apa? Subhanallah 33 kali, ya enggak? Kemudian apa? Alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar 33 kali. Itu juga sodakoh Oleh karena itu kalau baca zikir itu jangan apa? Jangan dengan bacaan bas-basah. Bas-basah itu Cepat banget kamu baca apa ini? Kan entah jumpai orang ini aneh banget ini dikirnya ini. Kilat khusus ya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Apa itu namanya? DNA kalah. Eh, cepat sekali dia dikirnya, enggak tahu baca apa. Seharusnya santai dikir santai aja. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. pakai ruas-ruas jari enggak masalah. Pakai jari jemari tidak ada iskal. Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i rahmatullah alaih suatu ketika dalam salah satu fatwa beliau ditanya mengenai mana yang abdal Berzikir dengan ruas-ruas jari atau dengan jari jemari kata beliau al-amr wasi' secara makna seperti itu. Perkaranya bebas. Mau dengan ruas-ruas jari silakan, mau dengan jari jemari tidak masalah karena hadis yang mengkhususkan atau hadis yang lafadznya berzikirlah kalian dengan ruas-ruas jari karena ruas-ruas jari itu nanti dari kiamat bisa bicara itu fihi kalam. Tamnya dibicarakan tentang kesahihannya. Oleh karena itu boleh antum dikit dengan ruas-ruas jari boleh dengan jari jemari. Yang penting pelan-pelan. Mau kemana sih buru-buru? Paham ya? Eh, santai aja. Paham ya? Ini perlu diingat-ingat ini ya. Antum itu sedekah di situ. Paham ya? Walaupun 33 kali sedekah di situ. Antum jangan main-main di situ serius, fokus, paham ya? Nah, jangan cepet-cepet mau kemana, lari kemana, santai aja. Paham ya? Nah, barakallahu fikum perlu diperhatikan baik-baik. Kalau ada saudara kita di dekat kita ditegur. Paham ya? Zikirnya pelan-pelan, Pak. Paham ya? Kalau sudah paham maksudnya. Tapi kalau orang awam ya pun marahin. Ya, dengan cara yang baik, intinya cara hikmah barakallahu fikum. Naam. Syahidnya di sini barakallahu fikum hafizakumullah, jangan sampai kita tidak mengetahui jalan-jalan kebaikan ini. Paham ya? Naam. Jadi secara tidak langsung ternyata kita sering sekali mengucapkan ucapan-ucapan ini tapi mungkin sebagian orang nggak tahu kalau itu sedekah itu loh. Paham ya? Jadi mulai saat ini kita sudah mengetahuinya, walhamdulillah yang belum tahu sekarang tahu, yang sudah tahu tambah tahu lagi. Paham ya bahwasanya tahmid, kemudian tahlil, takbir, tasbih termasuk sedekah. Mohon salah ya, ingat-ingat ya. Kalau ada di antara santri, para talabatul ilm kok dikirnya cepat sekali, ditanya mau kemana Paham ya? Allah musta'an sampai ada Syekh Al-Albani rahimatullah alaih. Nah, beliau pernah ditanya mengenai orang-orang yang pikir cepat sekali, beliau pun mengingkari. Nah, kalau tidak salah beliau menjuluki dengan bas-basah tadi itu. Yang kedengaran suara itu maksudnya. Atau ah, suara dengar suara apa dia? Suaranya enggak tahu enggak baca baca apa ya? Kilat khusus tadi itu. Allah musta'an santai aja kalau berpikir santai, tenang. Kalau seadanya ada keperluan, dia enggak berpikir pun enggak berdosa. Cuman kalau nggak ada keperluan yang sangat darurat, dikir pelan-pelan. Apa maksudnya ya? Nah, daripada dia dikir cepat-cepat kemudian malah nggak tahu baca apa. Allah musta'an. Perlu perhatikan itu ya. Berzikir sampai pelan-pelan. Barakallahu fiikum Naam. Biar nanti tahu jumlahnya berapa, gitu loh. Nah, cepat sekali ini nggak tahu baca apa, kemudian jumlahnya pun berapa nggak tahu juga. Paham ya? Allahul musta'an. Kita lihat sini. Qala anna unasan min ashami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu ya Rasulullah dhahaba ahlud dusur bil ujur. Di dalam hadis ini bahwasanya ada segenap manusia dari kalangan sahabat Rasulullah SAW mereka berkata wahai Rasulullah orang-orang kaya mereka pergi membawa pahala-pahala yang besar ahlud dusur humul aghniya'u alladzina indahum amwalun katsirah tazidu an hajatihi masyaallah. Ahlud dusur ini perhatikan ini, ini termasuk istilah ini ya. Ahlud dusur itu mereka adalah orang-orang kaya yang mereka memiliki harta yang banyak. Zumalin. Apa istilahnya? Zumalin, orang yang punya harta. Harta tersebut tazidu an hajatihim, melebihi kebutuhan mereka. Jadi mereka misalkan butuhnya teman sehari 100 ribu, dia punya lebihnya misalkan 1 juta lebih lah misalkan. Artinya harta lebih yang bisa dikatakan apa? Kebutuhannya itu nah barakallahu fikum sudah terkondisikan dia masih punya uang yang lebih misalkan. Nah, intinya orang kaya gitu ya. Kita lihat. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Mereka salat sebagaimana kita salat. Mereka puasa sebagaimana kita puasa. Ini perhatikan baik-baik ini ya. Nah, jadi nah barakallahu fikum hafizakumullah mengeluhkan tentang apa? Nah, apakah kita bisa seperti mereka? Itu maksudnya. Apakah kita bisa seperti mereka? Nah, mereka sholat, kita juga sholat. Mereka puasa, kita juga puasa. Tapi nanti satu yang mereka khawatirkan. Mereka sodako dengan harta-harta mereka, kita nggak bisa sodako itu loh. Itu yang dikhawatirkan para sahabat yang fakir saat itu. Ternyata Rasulullah memberikan solusi yang terbaik. Kita lihat. Yakni annahum ya'tuna bil a'malil badaniyah. Maksudnya mereka mendatangkan atau mengerjakan amalan-amalan badaniyah. Amalan-amalan badaniyah itu amalan yang berkaitan dengan apa? Badan. Wal a'mal badaniyah kas salati wasyam. Iya enggak? Amalan-amalan yang berkaitan dengan badan seperti solat, puasa, kullun yastati'uha al-ghani wal fakir. Yang namanya solat, puasa, masing-masing mampu enggak? Orang fakir, orang kaya mampu enggak? Mampu. Orang kaya bisa solat, orang fakir juga bisa solat, Betul. Nah, Qala wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, tapi mereka bersedekah dengan harta-harta lebih mereka. Paham ya maksudnya ya? Ini yang diadukan, mereka bersedekah dengan harta-harta lebih mereka. Ai mimma zada an hajatihim. Bersedekah dari apa? Dari kelebihan harta mereka. Wa hadhihi fadilatun yatamayyazu bihal aghnia wal fuqara. Perhatikan baik-baik ini ini merupakan keutamaan yang terbedakan orang-orang kaya dari orang-orang fakir. Paham belum? Sama-sama sholat, sama-sama puasa, tapi ternyata orang-orang kaya sodakoh, kita nggak bisa sodakoh. Terbedakan situ nggak? Terbedakan. Akhirnya merasa iri gitu loh. Terus kita bagaimana? Wahada fihi dalilun ala annal aghniya. Di sini ada pendalilan bahwasanya orang-orang kaya yustahabbu lahum an yunfiqu min amwalihim wa yuwassi'u 'ala an-nas bima wasa'a Allahu 'alaihim. Di sini ada pendalilan bahwasanya orang-orang kaya dianjurkan disunnahkan agar mereka menginfakkan dari harta-harta mereka dan memberikan apa keluasan kelapangan kepada manusia dengan apa yang Allah taala lapangkan kepada mereka. Maksudnya itu memberikan apa bantuan kepada orang-orang yang butuhkan. Tapi ingat, di sana para ulama berbeda pendapat mengenai apa al-ghaniyus syakir dengan al-faqirus sabir. Perhatikan baik-baik. Al-ghaniyul faqir dengan apa? Nam al-faqirus sabir. Apa sini? Apa? Kan antum Ewa. Al-ghaniyus al-ghaniyus sabir dengan al-faqirul Al-ghaniyul al syakir dengan al-faqirus sabir. Ini perhatikan baik-baik. Para ulama berbeda pendapat mengenai orang kaya tapi bersyukur dengan orang fakir tapi sabar. kira nah, kira-kira mana yang lebih utama ini? Orang kayanya bersyukur, orang fakirnya sabar. Wah, anak fakir atau tapi anak sabar aja. Yang orang kaya tadi bersyukur, alhamdulillah anak kaya. Paham ya? Maksudnya yang orang kaya ini bersyukur, yang fakir ini bersabar. Anak tetap bersabar dalam keadaan fakir tetap bersabar. Mana yang lebih abdal ini Abdullah? Orang kaya bersyukur. Tapi orang fakir yang sabar tadi? Abdal yang orang kaya bersyukur. Nah, orang fakir? Abdal juga. <laughs> Sama aja berarti. Eh? Mana gila? Ah Mustafa? Gimana kira-kira nih? Orang kaya bersyukur dengan orang fakir tapi sabar. Abdul mana ini? Orang kaya bersyukur ini. Alhamdulillah, syukur. Orang fakirnya sabar dia. Masya Allah, sabar dia. Eh? Yang sabar. Eh? Yang sabar ya. Orang fakir sabar lebih abdal daripada orang kaya yang bersyukur. Tapi yang kaya bersyukur ini. Sodakoh, infoak, Masya Allah, jalan terus. Bersyukur dia. Atau ada Eh, ada titik temunya yang jadikan patokan di situ? Iya. Iya terus? Kuat. Kalau orang yang kaya tapi bersyukuran jarang sekali. Nah, ketika orang kaya bersyukur kan ujiannya berat sekali ini. Biasa orang kaya itu enggak bersyukur ya biasanya. Ini bersyukur ya. <laughs> Apa ada yang kira-kira titik temu yang inti itu ada nggak gitu kira-kira? Data kita lewati dulu nggak salah itu. Mana apa tadi? Yang, yang dikuatkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kalau taala kalau tidak salah itu. Tapi bersabar. Masih kurang tepat. Apa intinya di sini? Ketakwaan, ingat-ingat. Jadi mereka berbeda pendapat sampai ada yang mengatakan orang kaya bersyukur itu lebih abdal daripada orang miskin, orang fakir sabar. Ada yang mengatakan orang fakir bersabar lebih abdal daripada orang kaya bersyukur, tapi ternyata tidak temunya intinya ketakwaannya. Paham ya? Inna akramakum indallahi atqakum itu yang bisa menjadi pemisah di situ. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Taala adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Kalau ternyata kau dua-duanya bertakwa, itu nanti Allah Taala yang menilai. Paham ya Allah Subhanahu wa taala yang menilai. Nah, kalau fikum. dan kesimpulannya itu aja. Nah. Ikhwan fi din azbani azakumullah kita lihat sini. Kama qala ta'ala pihak di korun. sebagaimana firman Allah taala mengenai nah kalau fikum nam Korun wa ahsin kama ahsanallahu ilaika dan berbuat baiklah sebagaimana Allah Taala telah berbuat baik kepadamu. Ya Ya'ni senilan nas bisadaqati kama ahsanallahu ilaik bil mali. Maksudnya berbuat baiklah engkau kepada manusia dengan sedekah-sedekah sebagaimana Allah Taala telah berbuat baik kepadamu dengan harta. Ingat-ingat ya. Sedekah dengan orang lain itu tidak harus dengan uang, ya enggak? Antum berucap dengan ucapan yang baik, bertutur kata yang baik, ucapan yang jujur, tidak mengandung unsur apa mencaci maki saudaranya, menghina saudaranya, mengejek saudaranya, itu sedekah. Paham ya? Dihindari. Nah, barakallahu fikum yang nah barakallahu fikum terkadang mencaci maki, menghina atau mengejek itu hindari barakallahu fikum. Nah, ucapan yang baik adalah sedekah. Kita lihat di sini. Korun, antum tahu korun atau tidak? Korun, orang saleh atau bukan ya? Rajulun saleh atau enggak? Korun Antum gimana? Korun. Siapa itu korun? Orang yang memiliki harta banyak, harta karun itu ya. <laughs> nah, barakallahu fikum. Ma'ruf di kalangan orang-orang dosa harta karun itu kan. Nah, padahal korun itu zaman zaman dahulu, zaman Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Nah, tapi orang saleh bukan korun ini. Hah? Nah, terus termasuk orang yang apa? Orang yang celaka sombong, merasa dia yang paling eh, menguas dalam artian merasa dia itu semuanya harta yang dia miliki itu hasil jeripayah sendiri itu loh. Enggak menyandarkan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai disebutkan dalam kisahnya itu apa? Nah, barakallahu fi gemboknya saja atau gemboknya enggak? Gemboknya itu atau kuncinya atau untuk pembendaharaan gudangnya itu aja enggak enggak kuat kalau dipegang oleh orang-orang tertentu. Ya enggak gitu enggak? Ya kan? Nah, barakallahu fiku harus orang yang punya kekuatan yang kuat, bayangkan itu. Menunjukkan harta kekayaan banyak sekali. Oleh karena itu sampai saat ini kalau ada orang nemu harta di bawah tanah ini harta karun katanya. Allahu musta'an. Nah, itu cuman istilah mereka ya, wa illa lain. Nah, enggak tahu karun itu istilahnya di Indonesia atau di mana kita enggak tahu juga. Yang jelas karun ini bukan termasuk dari kalangan orang-orang yang Allah taala ridhoi. Nah, Allahu musta'an. Kita lihat sini. Wallahu jalla wa ala yaqul, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum." Wahai orang-orang beriman, infakkanlah dari apa-apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. Ini perhatikan baik-baik, infak, sedekah termasuk perkara yang dianjurkan. Wa qala wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fi. Dan infakkanlah dari apa-apa sebagian yang Allah telah jadikan kepada kalian yang apa? Yang kalian semuanya diberikan di situ. Posisinya apa? Diberikan dalam bentuk seakan-akan pinjaman saja, gitu loh. Paham ya? Kita semuanya kan seakan-akan minjam saja. Nah, kalau Allah mengambil, diambil semuanya. Paham maksudnya ya? Jadi jangan sampai kita merasa ketika kaya kemudian ini hasil jerih payahku. Eh, banting tulang, meras keringat setiap hari inilah hasilnya misalkan jangan. Cukup kita mengatakan alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala ala kulli hal. Na'am barakallahu fikum. Ini perlu diperhatikan. Eh, bahwasanya kita semuanya dianjurkan untuk apa? Untuk bersedekah dan berinfak, terutama orang-orang kaya. Nah, sekarang banyak orang-orang kaya itu yang justru malah mencekik rakyat sipil yang tidak punya harta. Seperti apa? Seperti para pegawai atau oknum-oknum bank datang memberikan pinjaman, tapi nanti mengembalikan lebih dari yang dia pinjamkan. Benar atau tidak ini? Banknya enggak sembarangan, bank syariah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, ya enggak? Banknya syariah namanya, enggak sembarangan, tapi prakteknya Allahul musta'an. Bukan menolong, bukan membantu, tapi mencekik. Coba, minjamkan 5 juta, mengembalikannya 5 juta 500 ribu. 500 ribu itu apa? Riba atau bukan? Riba. Kalau dia nolong, minjamkan 5 juta. Kalau nggak mampu ditunda. Kalau nggak mampu dimaafkan. Paham ya? Nah, dalilnya ada nggak itu? Dalilnya ada nggak Abdurrahman? Apa dalilnya? Kalau nggak mampu ditunda sampai waktu Allah Taala mudahkan. Kalau nggak mampu kok dia ridho dimaafkan. Itu lebih baik lagi. Dalilnya? Na'am barakallahu fikum dalam Al-Qur'an Karim Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah kalau orang yang pinjam uang tadi punya kesulitan, tundalah sampai waktu yang Allah telah mudahkan. Tapi ingat, yang ditunda bukan merasa wah anak nggak perlu bayar hutang. Dia punya tanggung jawab bayar hutang. Nam ya? Nah, barakallahu fikum punya kewajiban bayar hutang, cuman kalau dia kesulitan bayar saat itu ditunda sampai Allah telah mudahkan. Perhatikan baik-baik. Nah, barakallahu fikum. Wa antasaddaqu khairul lakum. Namun kalau kalian sedekahkan lebih baik untuk kalian. Itu cara yang tepat dalam pinjam meminjamkan uang. Nah, kalau misalkan ada saudara kita minjam uang 3 juta misalkan, nah, datang kepada kita afan ya akhiana belum bisa bayar. Yaudah nanti terserah antum sampai Allah telah mudahkan ya. Itu pertama solusi pertama. Ditunda, nggak dinaikkan. Tetap 3 juta juga. Atau kalau seandainya antum punya kelebihan harta dan tidak perlu lagi, antum cukup enggak usah, enggak masalah cuma 3 juta aja dah. Dah antum ambil aja semuanya dah dimaafkan. Paham ya? Itu khairul lakum. Lebih baik lagi itulah sistem pinjam-pinjam yang bagus. Tapi kalau bank-bank yang ada itu jangan percaya. Antum mana yakin dicekik nanti. Paham ya? Bukan dicekik lehernya. Paham ya? Maksudnya dicekik itu maksudnya bagaimana? Secara halus dia minjamkan, tapi secara dibalik itu semuanya apa? Ternyata antum dilipat gandakan hutangnya. Ngam. 5 juta menjadi 5 juta 500 kalau tepat pada tempo pembayaran. Lebih dari itu terkadang ditunda waktunya sudah naik menjadi 6 juta, 7 juta. Paham ya? Coba kalau bantu benar-bantu orang-orang miskin datang dipinjami langsung enggak kira-kira? Kalau bantu, iya, tapi mereka tidak punya jaminan enggak? Hah? Punya ini enggak? Punya itu atau tidak? Harus gitu. Kalau enggak punya jaminan, enggak punya syai, orang orang Fakir miskin datang nggak dipinjamin. Coba kalau nggak percaya lihat aja, saksikan aja, Nggak perlu antum buktikan. nam ya? Enggak perlu antum buktikan barakallahu fikum minjam-minjam, upayakan semaksimal mungkin. Kalau nggak darurat jangan minjam di bank udah. Nah, itu perlu diperhatikan baik-baik. Karena apa? Karena sebenarnya praktek di balik itu semuanya adalah ribawiyah wal billah. Ingat-ingat ya, yang makan riba, memberi makan harta riba, sekretarisnya, yang menyaksikan transaksi riba, Kemudian barakallahu fikum itu semuanya mendapatkan laknat. Tukang parkirnya dikhawatirkan. Paham ya? Karena di situ juga, ya enggak? Di situ juga mau naikkan mengeluarkan motornya, kemudian merapikan lingkupan itu pokoknya berbahaya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum hati-hati, hati-hati. Jangan sampai kita bermudah-mudahan karena perkara bank ini bukan perkara sepele. Nah, barakallahu fikum, nyari aman jangan aman di dunia saja, aman dunia dan akhirat. Naam. Ikhwan fi din azdan wasakumullah kita lihat sini. Falaisal maqsudu an yajma'al insanul mal. Bukan tujuan utama itu manusia mengumpulkan harta, wala yu'ti minhu syai'a. Kemudian tidak mau memberikan sedikit pun harta tersebut. Hada yakunu kal mustauda' alladhi tu alladhi alladhi nam tujamma'u fihi al-amwal wala yantafi'u biha. Yang seperti ini seperti kal kal mustauda' seperti apa? Na'am barakallahu fikum seperti orang yang dijadikan tempat untuk na'am barakallahu fikum menitipkan barang. Eh, Alladzi tujamma' fihi amwal Yang dikumpulkan situ apa? Harta-harta wala yang tafa'u biha. Dia enggak boleh ngambil manfaat dengannya. Paham ya? Maksudnya apa? Maksudnya kalau tempat orang tempat penitipan barang, tempat orang nyimpangan barang itu kan dia enggak boleh gunakan. Paham ya? Dia enggak boleh gunakan. Nah, bukan seperti itu wa yakunu harisan laha kemudian dia menjadi penjaganya wala yuqaddimu li nafsihi minha syai'an dan dia tidak apa tidak boleh apa menggunakan sedikit pun untuk dirinya wa huwa laisa lahu min hadzal mal illa ma qaddam dan dia tidak apa tidak memiliki sedikit pun dari harta ini kecuali yang dia na barakallahu fikum memiliki eh, yang dia miliki sebelumnya qalilan kana katsiran sedikit ataupun banyak hadza huwa maluh ini adalah hartanya Wa amma malam yuqaddim fa innahu malu ghairih. Kalau dia enggak mampu untuk menyodorkan, enggak mampu untuk mengeluarkan, maka itu harta orang lain. Wal faqiru laisa indahu malun famin aina yatasaddaqu. Sedangkan orang fakir dia enggak punya harta, famin aina yatasaddaqu. Maka na barakallahu fikum dari mana dia akan bersedekah? Orang fakir enggak punya harta, dia mau bersedekah dari mana? Ini nanti Rasulullah garis kasih solusi tadi itu tasbih, tahmid, tahlil, takbir, sedekah itu loh. Kabar gembira. Lidzalika syakal fuqara'u min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadza. Oleh karena itu, orang-orang fuqara, orang-orang fakir mengadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai hal ini. Terus kita bagaimana sedekahnya ya Rasulullah? Gitu loh. Melihat orang kaya mereka bisa sedekah dengan harta mereka, mereka sholat, kita juga sholat, mereka puasa, kita juga puasa, tapi mereka sedekah dengan harta kita nggak bisa. Terus bagaimana kita sedekahnya? Rasulullah memberikan solusi nanti. Wa hadza fi dalilun ala annal muslima yanbaghi an yahrisa ala fi'lil khair. Di dalam hadis ini ada pendalilan bahwasanya seorang muslim nah itu selayaknya untuk apa? Untuk semangat di dalam mengerjakan kebaikan-kebaikan wa an yandama idza lam yatamakkan min fi'lil khair dan hendaknya dia menyesal apabila tidak memungkinkan untuk mengerjakan kebaikan fa innahu yu'jar 'ala nadami karena dia menyesal saja menyesali karena dia enggak mampu atau karena dia enggak sempat melakukan kebaikan itu bisa diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala contohnya antum biasanya salat malam qiyamul lail ternyata qadarul masyafa'al saat itu antum sakit atau tapak yang sangat sehingga nggak bisa bangun dan nggak bisa melakukannya. perasaan sedih, kehilangan. Kok tadi nggak sempat sholat malamnya? Nah penyesalan itu merasa sedih ya. Eh, yang dengan kebaikan terluputkan itu bisa jadi dapat pahala itu loh. Paham ya? Nah jangan apa? Jangan malah sengaja, sengaja tidur, sengaja nggak mau sholat, malas-malasan itu dihindari. Perhatikan baik-baik. Nah barakallahu fikum Naam. Jangan sampai kita semuanya apa? Naam terlalaikan dari perkara yang mulia ini. Kita lihat di sini. Kalladhi yaral ghaniya yatasaddaqu wa yatamanna an yakuna 'indahu malun wa yatasaddaqu mislah. Seperti orang yang melihat orang kaya bersedekah. Perhatikan di syarahnya itu ya, yang punya kitabnya perhatikan. Kalladhi yaral ghaniya Nah, seperti orang yang melihat orang kaya, yatasaddaqu dia bersedekah wa yatamanna an yakuna 'indahu mal. Dan dia berangan-angan kalau dia punya uang. Wa yatasaddaqu mislah dan ingin sedekah semisalnya. Ini namanya apa namanya ini? Namanya apa namanya? Eh, namanya apa nih? Hasad yang terpuji namanya apa? Apa namanya? Apa antum namanya? eh? Terulang-ulang ya, terulang-ulang. Perhatikan, apa namanya? Allah mustahil Pada kemana nih? Apa namanya? Ghibtah. Paham ya? Ghibtah. Ingat-ingat tuh. Kalau belum tertulis, tertulis, tulis pun tulis lagi. Paham ya? Biar apa? Biar ingat. Nah, paham ya? Karena terulang-ulang ghibtah. Ghibtah itu kalau globalnya, kalau biar antum mudah ingatnya, rasa hasad yang diperbolehkan itu aja, yang terpuji. Pengen bisa melakukan kebaikan yang ada pada si fulan tapi tidak berkeinginan hilangnya kebaikan dari si fulan. Paham ya? Ini seperti ini. Dia berkeinginan bisa punya uang seperti orang kaya biar bisa sodako. Keinginan kebaikan atau enggak? Kebaikan itu ribtoh namanya. Tapi kalau antum ingin semoga harta cipulan hilang, semoga hangus, semoga binasa. Nah, itu namanya hasad yang tertela. Ingat-ingat ya, hasad yang terpuji tadi namanya ribtoh. Oleh karena itu sebutkan dalam hadis la hasada illa fisnatain. Tidak ada hasad yang diperbolehkan kecuali dalam dua perkara. Masalah harta, masalah ilmu. Maksudnya bagaimana? Masalah ilmu dia berkeinginan agar punya ilmu seperti si fulan sehingga bisa mensodakohkannya, bisa mengajarkan ilmu kepada manusia. Paham itu ya? Hasad kepada orang yang punya harta berkeinginan agar punya harta seperti si fulan, tapi tujuannya agar bisa sodakoh seperti si fulan. Paham maksudnya itu ya? Nah, barakallahu fikum itu hasad yang dikenal dengan ghibtah. Berarti ada hasad yang diperbolehkan. Naam. Yang namanya apa tadi? Ghibtah Paham ya? Ini diingat-ingat ini, upayakan melekat. Yang sudah tercatat kalau masih lupa catat lagi. Seperti itu ya. Nah, barakallahu fikum karena apa? Karena kullama takarrar takarrar. Semakin diulang-ulang semakin melekat seharusnya. Kan itu. Nah, barakallahu fikum, Allah musta'an khair insyaallah. Kita lihat sini. Nah, barakallahu fikum Waqad jaa fil hadits 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sungguh telah datang dalam hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya beliau bersabda, "Matsalu hadhil ummah matsalu arba'ati nafarin." Perhatikan baik-baik ini. Permisalan umat ini seperti permisalan empat kelompok atau empat orang. Perhatikan ini permisalannya seperti dipermisalkan seperti empat apa? Empat kelompok atau empat orang. Rajulun atahullahu malan wa ilma. Yang pertama, Seorang yang Allah Taala berikan kepadanya harta dan diberikan kepadanya ilmu, fahuwa ya'malu bihi fi malihi fayunfiquhu fi haqqih. Eh? Kemudian dia apa? Dia mengamalkan dengannya eh? pada hartanya dan menginfakkannya sesuai dengan haknya. Harta tadi enggak dibiarkan, diinfakkan sesuai dengan haknya. Warad itu yang pertama. Yang pertama tadi dia Allah Taala berikan kepadanya apa? Harta dan ilmu. Akhirnya dia mengamalkan dengannya, maksudnya dengan ilmu tersebut apa hartanya diinfakkan sesuai dengan haknya. Yang kedua, wa rajulun atahu ilman wa yu'tihi mala. Yang kedua, Allah taala berikan padanya ilmu, tapi apa? Allah taala tidak beri padanya harta. Ilmu punya, harta enggak punya. Nah, ini enggak perlu khawatir yang seperti ini. Paham ya? Nah, yang punya dua-duanya ilmu dan harta bersyukur alhamdulillah. Yang punya ilmu saja harta enggak memiliki itu pun juga bersyukur. Karena masing-masing nanti ada na'am barakallahu fikum solusinya. Kita lihat. Fa huwa yaqul law kana li mislu ma li hadza amiltu fihi misla alladhi ya'malu. Ini perhatikan ini. Yang kedua, tipe yang kedua, yang pertama tadi dikasih double dia. Ilmu dikasih, harta juga diberi. Paham ya? Nah, kemudian dia apa? mengamalkan dengan ilmu tersebut pada hartanya, diinfakkan sesuai dengan haknya. Paham ya? Yang kedua, Allah taala berikan ilmu tapi tidak diberikan apa? harta. Akhirnya orang tadi mengatakan, "Laukana li mithlu mali Kalau seandainya aku itu punya harta seperti ini, paham ya? Seperti yang pertama tadi, amil tu fihi mislalladzi ayakmal. nisaya aku akan beramal sesuai seperti apa yang dia amalkan, berangan-angan itu loh kalau punya harta aku juga akan infakkan seperti dia gitu loh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahuma fil ajri sawa ini. Bayangkan ini. Maka kedua-duanya dalam masalah pahala sama, bayangkan. Kenapa kok sama? Karena yang enggak punya harta tadi sudah punya keinginan. Keinginan tok itu sudah bisa menyamai orang yang punya harta dan berinfak tadi bayangkan. Paham belum ini? Menunjukkan bahwasannya apa? Innamal a'malu Niat. Sesungguhnya semua amalan tergantung dengan niatnya. Antum niat kebaikan saja. Nah, barakallahu fikum kemudian kok belum terwujudkan Allah taala sudah menilai dapat pahala di situ. Bayangkan. Nah, barakallahu fikum. Wahana berangan-angan semoga Allah taala mudahkan suatu ketika bisa umroh. Ternyata antum meninggal dunia kok belum umroh. Itu niat yang baik tadi sudah tercatat dengan izin Allah taala. Nah barakallahu fikum seperti itu. Hada ala infaqihi wa hada ala niyatihi at-thayyibah masyaallah. Yang pertama, dapat pahala karena punya ilmu dan menginfakkan. Yang kedua, dapat pahala karena niat yang bagus tadi. Bayangkan tuh. Niat yang bagus dapat pahala. Nah barakallahu fikum jangan sampai kita justru apa tidak paham yang seperti ini. Antum meniatkan sesuatu niatan yang bagus saja. Anak ada niatan nanti kalau punya harta lebih akan bersedekah seperti si fulan. Niat saja. Tapi niat yang tulus itu ya itu nanti ternyata kok belum terterapkan, belum terwujudkan sudah dapat pahala, gitu loh. Paham ya? Nah, kata Rasulullah apa? Fahuma fil ajri sawa, dua-duanya dalam masalah pahala sama. Paham ya? Yang pertama tadi punya harta, punya ilmu, menginfakkan juga dapat pahala. Yang kedua, yang dia hanya punya ilmu, enggak punya harta, tapi karena meniatkan dengan niat yang bagus, dapat pahala juga. Sawa sama pahalanya. ما شاء الله نسال الله السلامه والعافيه والحمد لله رب العالمين